السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين <clears throat> Kita akan melanjutkan dalam bab zakat Bab zakah adalah rukun Islam yang ketiga yang tentunya menjadi sebuah solusi untuk kesejahteraan masyarakat kaum muslimin dan berupa solusi pula dari kesulitan keuangan dari masing-masing pribadi muslim yang mempunyai uang tersebut. <clears throat> Ini adalah pembahasan yang penting karena berkaitan dengan sholat. Kenapa dikatakan berkaitan dengan sholat? Di dalam Al-Quran telah disebutkan sekitar 28 tempat atau lebih tidak diucapkan perintah sholat kecuali beriringan dengan perintah zakat. Sehingga ulama berkesimpulan bahwasanya seseorang itu tidak sah solatnya kalau tidak zakat. Tidak sah zakatnya kalau tidak solat. Dua hal yang tidak bisa dipisah. Oleh karena itu, maka penting pembahasan ini untuk difahami dan dicermati. Dan semoga kita semua termasuk orang yang bisa atau mampu untuk mengeluarkan zakat. Bahkan banyak zakatnya sehingga kita banyak uangnya, banyak hartanya dan kita bisa melaksanakannya, melaksanakannya atau mau melaksanakannya. lamu ma'asyiral ikhwan ketahuilah wahai saudara-saudara kata Ibnu Haddad semoga kita benar-benar menjadi saudaranya dunia dan akhirat insyaallah. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla wa lam yu'thirul hayatad dunya 'ala al-akhirah doa Habibullah Haddad untuk kita semuanya. Kata beliau, semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang mau melaksanakan zakat, yang mau menyebut nama Allah dan mau melaksanakan sholat dan tidak mengutamakan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin allati hiya khairun wa abqa di mana urusan akhirat itu atau rumah akhirat itu lebih lama, lebih tetap, lebih kekal. Anna zakata, ketahuilah bahwasanya zakat ahadu mabanil islamil khamas, salah satu daripada rukun Islam yang lima. Wa qad jama'a Allah taala bainaha wa bainas salah fi kitabihil aziz. Dan adalah Allah telah mengumpulkan antara kewajiban menunaikan zakat dengan kewajiban melaksanakan salat. Dalam firman-Nya yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Apapun yang kau lakukan daripada kebaikan kamu akan mendapatkannya ganjarannya pahalanya akibat baiknya di sisi Allah dan sesungguhnya Allah taala sangat mengetahui dengan apapun yang kalian lakukan wa qala ta'ala fi wasfi ibadihi mu'minin dan adalah Allah taala firman di dalam mensifati hamba-hambanya yang mukmin alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna yaitu mereka-mereka yang melaksanakan zakat mereka-mereka yang melaksanakan salat dan daripada apapun yang kami berikan kepada mereka berupa rizki mereka telah menginfakkannya dan mereka sesungguhnya adalah para kaum mukminin yang sebenarnya وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Alhamdulillah Haddad mengatakan biasakan diri kita kalau sudah mendengarkan ayat seakan-akan kita mendengarkan langsung daripada Allah SWT dan resapi artinya fahami maknanya kata Allah Ta'ala firman Allah dan kaum mukminin antara satu dengan yang lainnya merupakan seorang wali artinya urusan mukmin satu adalah urusan daripada mukmin lainnya baik yang laki-laki maupun perempuan Yang murun dan ma'ruf di mana sifat mereka itu selalu memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah dan sungguh Allah maha mulia dan maha bijaksana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuaddi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka hendaknya dia melaksanakan zakat hartanya Fafham alaihi salatu Fafham alaihi salatu wassalam Anna man lam yuaddi zakat falaysa bimu'min Dengan hadis tersebut seakan-akan memberi pemahaman kepada kita bahwasanya mereka-mereka yang tidak melaksanakan zakat berarti dia itu bukan orang mukmin. Wa'lam anna man shalla wa shama wa hajja walam yuzakki ma لم يقبل الله له صلاة ولا siyaman ولا حجا حتى يخرج الزكاة Dan ketahuilah bahwasanya mereka yang melaksanakan salat, berpuasa, melaksanakan haji, tapi dia tidak zakat, maka Allah tidak akan menerima baginya salatnya, puasanya, hajinya sehingga dia menunaikan zakatnya. Wazalika yang demikian itu Lianna hadil asya murtabitun ba'duha bibadin. Yang demikian itu dikarenakan karena pekerjaan ibadah-ibadah tersebut saling berkaitan satunya dengan yang lain. Lam yang balillah min amilil amali bi ba'diha hatta ya'mala biha kullaha. Allah tidak menerima daripada orang yang mengerjakan ibadah-ibadah tersebut sebagiannya saja sehingga orang itu melaksanakan semuanya. Kama warada dzalika anir rasuli alaihi salatu wasalam sebagaimana yang demikian itu dijelaskan diterangkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat ini adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim bahkan merupakan sebuah solusi. Kenapa saya katakan sebuah solusi? Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Hasinu amwalakum bizzakah wadau mardakum bisadaqah." Yang artinya bentengilah harta kalian daripada segala macam kesulitan, segala macam kebangkrutan, segala macam problem yang berkaitan dengan harta dengan apa? Dengan ditunaikan zakatnya. Artinya apa? Itu sudah pasti. Jadi tidak ada yang lebih pasti daripada ucapan atau perkataan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih pasti. Ini pasti. Orang yang zakat pasti uangnya akan kumpul. Dan bisa dibuktikan. Tahun ini zakatnya berapa? Lihat tahun depan. Pasti lebih hartanya. Terjaga terus. Apalagi ditambah lagi dengan sodakohnya jadi zakat itu bisa mencegah bahkan ada salah satu daripada kaum Quraisy yang ingin melaksanakan dan mempraktekkan hadis ini. Kata Nabi SAW bahwasanya zakat itu bisa menjaga harta kita. Kalau begitu kata beliau, kalau begitu saya ingin membuktikan perkataannya benar atau tidak karena sekarang ini sedang musim perampok. Jadi banyak para penyamun-penyamun yang mengambil hartanya kafilah-kafilah orang Arab. Subhanallah berangkat. Sebelum berangkat dizakati dulu hartanya. Begitu tak berapa lama datang sebuah utusan bawa surat. Di mana suratnya itu memberitahukan kepadanya bahwasanya ternyata harta-harta yang dibawanya oleh rombongan itu semuanya telah habis dirampok oleh orang. Berang dia marah dan dia mengambil pedangnya dihunuskan dan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu dia sudah dekat kepada Nabi Muhammad, ternyata subhanallah ada satu orang susulan. Seorang utusan yang utusan mitranya dia khusus. Di mana orang itu berkata, "Sof, alhamdulillah, semua harta itu ludes kecuali harta kamu." Karena pada waktu itu ketika dalam satu rombongan itu, harta kamu itu oleh yang membawanya itu ketinggalan di dalam satu lomba sehingga tidak ikut bersama rombongan. Sehingga begitu rombongan itu habis diambil di dirampok, sementara hartanya ini selamat. Akhirnya apa? Dia tetap datang kepada Nabi, tapi bukan untuk membunuhnya, tapi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukti. Orang kafir membuktikan. Orang kafir membuktikan. Kok bisa kita ini kadang-kadang ragu terhadap sesuatu yang diucap, diucapkan dan ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kita semua tahu bersama bahwasanya Allah Taala telah mensifatkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Mayan tikuanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak mengucapkan dengan ucapannya. Tapi apa yang dicapai Nabi SAW itu bersambung dengan wahyunya. Salah satu bukti yang terjadi di zaman Nabi bukan terjadi sekarang. bukan sekarang terlalu banyak hal-hal yang dikatakan dan diberitakan Nabi Muhammad SAW dari masa depan yang semuanya itu terbukti nyata. Ini di zamannya beliau, di mana ada seorang sahabat yang dengan gigi beraninya dia itu berperang sehingga membuat takjub banyak sahabat-sahabat Nabi. Tapi justru ketika diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan dia adalah penghuni neraka. Sehingga para sahabat bertanya, ini orang gigih memperjuangkan agama, tapi justru dikatakan Nabi Muhammad sebagai seorang yang akan menghuni neraka. Subhanallah ketika terjadi peperangan berikutnya, dia termasuk korban kena tebasan pedang sehingga dia itu sekarat. Pada waktu sekarang dia tidak kuat merasakan sakit yang luar biasa, maka dia ambil pedangnya kemudian dia bunuh diri. Coba. <laughs> Jadi apa yang kata Nabi Muhammad itu pasti nyata, terbukti. Ini adalah salah satu contoh. Lihat bagaimana Nabi sudah mengatakan bahwasanya kalau harta itu zakat tinggal maka lihat pasti bertambah, pasti terjaga. Kalau seumpama sedekah itu dikeluarkan pasti orangnya itu akan tambah makmur hartanya, pasti itu. Baik orang miskin maupun orang yang punya, orang miskin kalau dia sedekah maka dia akan ditambah rezekinya, ditambah luaskan rezekinya, gampang mendapatkannya. Orang kaya bersedekah maka akan tambah banyak hartanya. Ini sudah pasti. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, mana kau min sadaqah baliyazdar baliyazdar baliyazdar Sampai tiga kali Nabi SAW mengucapkannya. Tidak berkurang harta itu dengan sedekah. Tapi justru menambahnya, justru menambahnya, bahkan justru menambahnya kata Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mengucapkan tiga kali? Karena kita, karena beliau tahu kita ini ragu gitu. Ketika menjalankan syariat itu kita ragu. Padahal apa yang diucapkan Nabi itu pasti benar. Ini lihat, nggak ada orang yang bangkrut karena banyak sodakonya itu nggak ada. Tapi justru kehidupannya itu lebih berharga, justru kehidupannya itu lebih membahagiakan. Banyak diantara mereka itu ada satu orang yang bercerita kepada saya, Bib, saya ini gajinya itu 11 juta, Bib, satu bulan. Luar biasa. Pegawai gajinya 11 juta. Pada waktu itu, Bib, saya nggak pernah sodako. Sehingga saya ini heran. Kok bisa harta itu cepat, nggak terasa kemana uang itu, nggak ada barokahnya, Bib. Sampai ketika dia hadir suatu pengajian saya, dia laksanakan sodako katanya menambah subhanallah dirasakan empat bulan kemudian dia rasakan sebelas juta itu penuh arti, penuh makna. Jadi kemana-mana saja itu dia tahu oh, ini untuk ini, untuk ini dan sebagainya. Terbukti semuanya. Bukan daripada berbeda daripada keadaan sebelumnya. Nah, ini. Jadi sodako itu menjadikan sebuah harta itu lebih membahagiakan, lebih berarti, barokah. Oleh karena dikatakan zakat eh, zakat itu adalah zakat dan sodako itu adalah sodako. Kenapa? Karena membuat barokah. Yanmu, membuat menambah, menambah, menambah. Jadi orang kalau hartanya itu dizakati maka hartanya akan bertambah. Harta disodakoti, disodakokan maka hartanya itu juga akan bertambah. Nah, cuma kita harus maklum. Ya namanya manusia ini tidak lepas daripada ujian, cobaan daripada yang memang Allah ciptakan sebagai ujian kita menghambat daripada amal-amal kebaikan kita. Apa itu? Ya tiga empat musuh kita ini sebagaimana disabdakan eh, dikatakan oleh Abdullah Haddad dalam kitab dalam syairnya inni bulitu bi arba'in yarmini bisi hamil gausi malah takfiru aku ini telah diserang oleh musuh-musuhku yang empat itu yang datang kepadaku secara bertubi-tubi layaknya busur yang lepas layaknya panah yang lepas daripada busurnya jadi apa terus tanpa henti diserang terus supaya apa supaya kita nggak jadi berbuat baik Maksudnya apa tujuannya? Tujuannya satu, supaya kita mau bersama mereka. Supaya kita mau bersama iblis, supaya kita menemani mereka di neraka. Mau kita seperti itu? Ya kita nggak mau tentunya. Oleh karena kita harus berjuang. Jadi nggak nggak gampang orang beramal kebaikan itu nggak gampang. Orang mau sholat nggak gampang berat. Orang mau sholat kok nggak gampang berat. Nah, sampai-sampai nah, pernah suatu waktu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi di dalam suatu pengajiannya itu beliau itu bercerita tentang keutamaan orang yang bersedekah. Akan tetapi sedekah itu sendiri sesuai dengan sabda Nabi SAW tidak akan keluar dari seseorang kecuali jika telah melampaui 70 setan. Satu setan gak berhasil, datang lagi setan kedua. Setan kedua gak berhasil, datang lagi setan ketiga. Sampai 70 setan, bayangkan tuh. Makanya orang paling jarang itu bersedekah. Kenapa? Karena ini. Coba kalau seumpama setiap yang hadir aja, yang hadir di masjid ini, kalau Jumat, Nah, dia itu ngasih seribu aja. Nggak sampai banyak seribu. Berapa yang yang terkumpulkan? Nah, tapi yang ada sekarang berapa coba? Seribu saja susah. Nah, makanya kadang-kadang kita itu bolehlah dibandingkan. Saya sekali membandingkan antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Lebih gampang mana? Lebih gampang kita. Itu orang Buddha itu setiap bulan, setiap minggu, bukan setiap bulan, itu harus ngasih sesajian. Sesajiannya orang nggak punya aja, itu seminggu itu kira-kira habis 50 ribu untuk beli kuenya, buahnya, kemudian bunganya, itu 50 ribu satu minggu. Nah, itu orang Buddha. Kemudian kita lihat yang namanya orang-orang Kristen itu zakatnya itu bukan seperti kita, zakatnya mereka itu sepersepuluh, bukan dua setengah persen, tapi sepersepuluh, bukan satu bulan sekali, bukan satu tahun sekali, setiap bulan, satu bulan sekali. Sepersepuluh itu di sepersepuluh dari keuntungan didapatkan dibagi tiga, kasihkan pendetanya, kasihkan gereja, kasihkan sosial untuk sosial. Nah, kita untuk ulamanya nggak ada. Sehingga ulamanya banyak yang dagang juga. Nah, sementara itu kemudian untuk masjid dan sebagainya nggak ada. Kita diminta hanya satu bulan, kalau per bulannya itu seribu per per minggu seribu. Nah, berarti kalau sama seribu per minggu berarti kan cuma empat ribu satu, bulan, satu bulannya itu empat ribu itu masih sulit untuk kita keluarkan tambah walaupun kita punya saya masih ingat saya punya abah ini dulu masih merintis itu nggak punya memang saya sering mati kalau sholat jumat itu di sini pulangnya mampir di tukang jual es di dekatnya dokter maskur ini nah itu beli es itu dipisah sama saya punya abah uang untuk beli es uang untuk celengan masjid dan diserahkan kepada saya uangnya. Jadi anak Habib Zain cuma dikasih uangnya, ayo masukkan nanti masjid. Untuk apa itu? Mendidik supaya gampang, bersedekah itu gampang. Membiasakan diri anak-anak supaya bersedekah. Dia enggak, dia enggak mengeluarkan uang yang harus keluarkan itu kasihkan kepada anak-anaknya. Nah itu. Saya masih ingat dimasukkan dalam masjid waktu itu masih ingat tahun 80-an, 81, 82 itu itu 50 rupiah. Ya lumayan 50 rupiah sekarang berapa? Lumayan. Lebih dari 1000 lah kalau 50 rupiah sekarang. 50 rupiah itu bisa beli nasi pecel dulu. Mungkin. Nah, jadi lumayan lah gitu. Artinya 50 rupiah buat beli eh, es batu, 50 rupiah kasih ke saya, masukkan ke, ke masjid, 50 rupiah sama Habib Zain masuk ke masjid. Jadi seratus waktu itu. Itu setiap minggu. Jadi jalan bersama-sama dari eh, rumah kita waktu di Benda Bungal ke sini berjalan kaki Nah, jadi biasakan semacam itu. Gitu. Dan itu akan menjadi barokah. Nah, sehingga suatu waktu salah satu daripada jamaahnya Habib Ali Habsyi ini ingin mengamalkan dia itu kan termotivasi uh sedekah bisa bikin harta banyak bisa bikin harta e, barokah dan sebagainya maka timbul niatnya untuk bersedekah berangkatlah dia ke rumahnya diambillah hartanya itu sebagai hartanya untuk disedekahkan waktu diambil ketahuan sama istrinya nah yang semacam ini banyak bukan nggak banyak jadi suami apa katanya istri kalau urusan dunia gak jadi masalah, tapi urusan akhirat jangan. Urusan dunia terserah. Tapi urusan akhirat jangan. Ini urusan kita. Kita masuk kuburan sendiri, kita ditanya sendiri, kita akan dihitab sendiri. Gak ada tergantung pada suami, istri, anak nggak. Semuanya masing-masing. Oleh karena urusan dunia nggak jadi masalah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu waktu beliau itu dibikinkan makan oleh Sayyidatuna Aisyah. Tidak enak makanannya. Tapi oleh Nabi, uh enak. Gimana Rasulullah rasanya? Enak betul. Gak pernah saya makan seperti makanan ini. Padahal begitu Nabi dihabiskan satu mangkok itu dihabiskan. Begitu dicoba oleh Sayyidah Aisyah sendiri, ternyata asinnya bukan main. Baru sedikit oleh Sayyidah Aisyah akhirnya dibuang oleh Sayyidah Aisyah. Padahal Nabi lihat bagaimana dimakannya. Satu mangkok dimakannya. Untuk urusan dunia dia ngalah. Tapi ketika urusan akhirat. Ketika Sayyidatuna Aisyah mengatakan mengenai Sayyidatuna Safiyah dia cantik memang sayang dia begini gitu. Artinya dia memberi tunjuk dengan dengan jari kelingkingnya itu dia itu pendek sayang. Ada yang mata begini, ada yang mata begini. Cantik sih dia cuma pendek katanya. Lihat bagaimana Nabi responnya ketika melihat yang semacam itu urusan akhirat. Dia marah. Kali Aisyah, enggak telah berucap dengan suatu ucapan yang kalau seumpama diletakkan dalam air laut, maka akan merubah rasa daripada air laut itu. Dari saking busuknya ucapan itu. Nah itu. Nabi seperti itu. Urusan dunia nggak apa-apa kita mengalah, tapi urusan akhirat jangan. Anak kita keluar tanpa jilbab, ibunya mata nggak apa-apa, masih muda nggak pakai jilbab, nggak harus pakai jilbab. Saya yang, yang, yang bertanggung jawab nanti, bukan kamu yang bertanggung jawab, aku yang bertanggung jawab. Anak kita pacaran, kita larang, nggak, nggak boleh. Walaupun kamu akan membunuh saya, biarkan. Yang penting saya mencegah. Kalau sampai kamu pacaran, saya akan marah. Atau kamu, saya usir dari rumah. Harus begitu. Nah, kenapa? Ini nggak bisa dijadikan kalau urusan akhirat nggak bisa kita itu ngalah dengan keluarga. Tapi kalau urusan dunia nggak ada masalah. Nah ini ketika dia itu mengambil hartanya untuk bersedekah, urusan akhiratnya harusnya dia nggak ngalah. Tapi ya namanya perempuan, buat apa kamu ambil harta itu? Iya, untuk bersedekah. Sedekah itu begini, faedahnya begini, begini, begini. Ah, itu kalau menerangkan yang kayak begini kepada perempuan paling susah. Tapi kalau menerangkan kepada perempuan tentang beli dunia dan sesuatu dan sebagainya, oh paling gampang. Nah, makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barakah." Ini bukan saya mengucapkan. Sayyidina Umar bin Khattab di mana kata beliau, hendaknya setiap laki-laki itu bermusyawarah dengan perempuan, aja musyawarah untuk menyenangkan hatinya gitu. Tapi apapun yang diusulkan olehnya jangan diikuti. Nah, disitulah ada keberkahan. Memang benar kalau kita katakan ayo Coba kita pulang kita kita praktekkan kepada istri kita. Ayo, kita ini kan punya uang 10 juta. Lebih baik 10 juta ini kita jadikan modal atau kita beli tanah itu ada tanah murah atau kita kasih ke masjid. Masjid lagi butuh sekarang ini. Kira-kira istri kita bilang apa? Kompak kita akan mengatakan, "Ah, beli tanah aja." nggak bakalan suruh, "Oh, masuk ke masjid aja buat celengan kita, celengan akhirat kita." nggak bakalan. Nah, itu orang, <laughs> orang sekarang itu seperti itu. Nah, karena apa? Memang mereka ini ciptakan sudah diprogram demikian oleh oleh Allah Taala program demikian. Ada nggak semacam itu ada, tapi jarang gitu. Nah, sehingga begitu dikatakan diambil hartanya buat apa? Iya saya buat mau sodako katanya sodako begini. Iya tapi kan kita masih butuh, anak kita masih memerlukannya. Ini masih ini ini mau pokoknya banyak alasannya paling banyak itu. Akhirnya subhanallah nggak jadi. Begitu nggak jadi dia kembali lagi pada Habib Ali Laporan kepada Habib Ali Habib betul Katanya Nabi itu betul, sodako itu nggak bakal keluar kecuali setelah melampaui 70 setan. Kenapa demikian? Iya, jangan pun saya melewati 70 setan, lewati istri saya, setan satu di rumah itu saya tidak bisa. Gitu. <laughs> nah, ini. Nah, oleh karenanya kalau ada perempuan yang mendengar ini, maka hendaknya jadilah kalian itu seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah Zahra yang mereka itu mengutamakan urusan orang lain daripada urusan dirinya. Sayyidina Aisyah itu pernah dikirimi oleh keponakannya Sayyidina Abdullah bin Zubair banyak harta sehingga harta itu diletakkan di atas di depannya itu menggunung itu harta itu macam-macam harta jadi uang yang terbuat dari emas sampai menggunung tapi lihat apa yang dilakukannya beda sama kita kita dapat harta yang kayak begitu ya sudah buka rekening masukkan ke dalam ini tidak Sayyidina Aisyah kemudian memerintahkan kepada budaknya umumkan kepada penduduk Madinah yang butuhkan uang supaya datang kepadaku karena Aisyah hari ini telah mendapatkan sodako yang banyak datang mereka satu persatu dikasihkan sodakonya satu persatu dengan apa bagian-bagian yang sudah ditentukan subhanallah sampai habis Padahal Siti Aisyah itu setiap hari setelah tinggal meninggal oleh Nabi SAW, maka beliau itu setiap hari berpuasa, puasa dahar. Sehingga pada waktu maghrib dia akan berbuka. Tapi lauknya sama seperti kemarin. Akhirnya kata Aisyah berkata kepada budaknya, kenapa engkau nggak belikan belikan apa lauk pauk yang berbeda? Kita kan dapat rezeki hari ini. Apa katanya beliau? Ya, kenapa engkau tidak mengingatkan aku? Sehingga aku bisa membelikan, bisa bisa membedakan lauk pauk yang hari ini daripada yang sebelumnya. Sampai urusan dirinya dia lupa. Urusan dirinya dia lupa. Bagaimana tidak seperti itu? Dia itu adalah anak didik dan istri didikan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang lebih mementingkan urusan akhiratnya. Nah, semoga perempuan yang mendengar dan perempuan di Bangil ini seperti Sayyidatuna Aisyah yang lebih mementingkan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Karena memang kadang-kadang sekarang ini ada bakhil ada syahi. Beda antara bakhil sama syahi. Bakhil mending daripada syahi. Syahi itu apa? Bakhil itu pelit, orang pelit. Orang pelit itu namanya bakhil, orang itu pelit. Tapi kalau syahi itu orang itu pelit dengan hartanya orang lain. Nggak ikut punya dia. Ada orang mau sodako, nggak ada haknya dia. Ngapain kamu sodako? Kumpulkan saja. Ini orang syahi namanya ini. Kebanyakan kan istri kan seperti itu. Harta yang kita ingin sodakokan itu harta kita sendiri. Harta suami. Jadi kalau seumpama didukung oleh istri, maka istri juga ikut dapat andil dalam pahalanya. Tapi kalau dicegah oleh istri, akhirnya dapat andil juga dengan dosanya waliyulbillah. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kita harus sadar yang namanya sodako itu memang yang namanya kebaikan itu, yang namanya ibadah itu memang harus dilaksanakan dengan terpaksa. Karena kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi harus paksakan, paksakan. Biar anak keluarkan Walaupun mungkin kamu begini, mungkin kamu begini sebagainya. Kamu akan butuhkannya. Semua dilanggar. Nah, oleh karenanya saya masih ingat. Saya punya abah pernah memesan kepada saya, berpesan. Kalau seumpama ada orang mau ngasih bantuan untuk pondok pesantren, kalau hari ini sekian sedikit, kalau besok banyak ambil yang sedikit aja katanya. Kenapa? Yang besok belum tentu jadi. Nah, itu emang gitu. Kalau kita itu mau sodako sekarang mau pengen sodako langsung keluarkan. Jangan diakhir-akhirkan. Kenapa? Sodako itu adalah sebuah amal kebaikan yang paling kental dengan setannya. Jadi gak gampang keluar dari seseorang itu gak gampang. Jadi kalau sudah keinginan ada niat untuk kok keluarkan sebelum datang ke rumah. Kalau sudah datang ke rumah lain lagi sudah. Saya menyabah pernah merasakannya sendiri dan pernah membuktikannya sendiri. Di mana ada seseorang dari Jawa Tengah. Dia berjanji akan memberikan bantuan untuk pesantren pada waktu itu sekian. Sudah karena harapannya besar, maka dia tidak pakai base tapi nyewa mobil waktu itu nggak punya mobil, nyewa mobil sampean supaya tepat waktu yang telah dijanjikan oleh dia. Begitu sampai ke tempatnya, ternyata orang itu berbeda daripada sebelumnya. Di mana dia katakan, siapa suruh yang tidak datang? Siapa yang suruh yang tidak datang? Mana sekarang lagi takban, lagi ini dan sebagainya. Padahal dia janji baru kemarin telepon suruh datang besoknya. Kok bisa dia seperti itu? Ya itu setannya itu setannya macam gak mungkin setan yang di rumah atau setan yang di tetangga atau kemana lain Allah alam karena setan kan banyak setan terbagi dua ada setan jin ya itu yang nggak kelihatan ada setan manusia ya itu yang di rumah bisa jadi setan itu juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya apa? Bahkan bukan dipersilahkan kasih minuman, kasih makanan untuk nggak enak dia kan sudah seperti itu sudah janji ternyata nggak. Ini nggak malah dia bilang gini, Ente kalau mau nginap itu di situ ada hotel, dia mau makan situ ada restoran. Saya bilang gitu lagi. <laughs> itu masih ingat kita seperti itu. Jadi kita kecewanya, tapi walidi gak kecewa biar ini semua ditentukan. Pasti kita tambah pahalanya dan sebagainya. Coba lihat. Nah, jadi nah, jadi orang yang semacam itu itu memang saya lihat punya saya ayah ayah saya ini almarhum Ibu Hasan ini e, bisa jadi termasuk yang sampai kepada magomur ridho wa taslim gitu. Jadi segala sesuatunya serahkan pada Allah. Kita cuma menjalani. Ada satu orang wali ditanya "Dari mana kamu tahu bahwasanya kamu itu punya Tuhan?" Dan bahwasanya Allah itu adalah Tuhanmu. Apa katanya dia? Binaksil ajaib. Karena banyak hal yang sudah direncanakan tapi kemudian buyar semuanya. Kok bisa buyar? Berarti apa? Ada sesuatu yang berkehendak lain. Kadang-kadang kita itu berniat hari ini kita mau begini, mau begini sebagainya. Subhanallah sebelum kita laksanakan buyar itu rencananya semuanya Siapa yang buyarkan? Supaya kita paham bahwa kita ini kita ini didekte, bukan mendekte. Kita ini diatur, bukan mengatur. Kita ini seorang hamba, nggak punya kekuasaan sama sekali. Tapi Allah yang mempunyai kekuasaan semuanya. Gitu. Nah, oleh karenanya, barang siapa yang mengikuti aturan Allah, perintah Allah, kewajibannya dilaksanakan, sedangkan larangannya dijauhi, orang semacam itu pasti bahagia. Dunia akhir pasti bahagia. Kenapa? Allah yang lebih tahu solusinya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu. Allah yang membagikan harta, Allah yang lebih tahu dengan solusinya. Bagaimana supaya harta itu tetap bersamanya? Bagaimana supaya hidupnya orang itu bahagia? Nah, gimana caranya? Laksanakan syariat ini. Sholatnya laksanakan, puasanya laksanakan, hajinya laksanakan. Kalau sudah sampai ke batasnya sesuai dengan perintah, laksanakan. Maka lihat, pasti orang itu bahagia. Lihat bagaimana kehidupannya para ulama, para solihin, para aulia. Kenapa mereka bahagia? Padahal di samping mereka itu bahagia, tampaknya bahagia mereka itu terkadang banyak musibahnya. Tapi subhanallah kok mereka itu menjalannya itu enak saja. Kenapa? Melaksanakan perintah Allah. Jadi intinya itu dalam hal itu. Apapun pekerjaan kita, kalau kita semuanya itu diserahkan kepada Allah, dalam artian kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, pasti hidup kita itu senang. Oleh kalanya lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan yulhamu suada wa yuhramul askia. Yang namanya ilmu agama ini seperti sekarang ini, yang hadir pengajian ini semuanya, tidak hadir pengajian kecuali orang itu memang ditetapkan Allah Taala sebagai orang yang berbahagia dunia akhirat. Kenapa? Dia dikasih tahu aturannya. Ini loh resepnya kalau mau bahagia. Ini loh resepnya kalau mau masuk surga. Semuanya dikasih tahu. Oh ternyata saya salah ya. Akhirnya diroba. Oh ternyata ini benar. Dilaksanakan terus. Oh ternyata itu suatu kewajiban. Akhirnya dia mau melaksanakannya. Nah itu. Berkatnya apa? Berkatnya itu. Ini ilmunya Nabi. Sehingga para ulama-ulama yang mengajar ini. Semuanya itu adalah penerus Nabi. Penyambung lidah Nabi. Mereka itu cuma menyampaikan saja. Jangan sampai kita katakan kalau di dalam Bani Israel itu kan kewajiban melaksanakan sebuah syariat tergantung pada nabinya. yang meninggal, udah habis sudah. Nggak wajib lagi untuk yang setelahnya yang nggak yang enggak mendapatkan nabi itu. Tapi kalau sekarang tidak. Karena ulama umat ke ambia Bani Israel, kata Nabi Muhammad. Ulama umatku ini sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Bersambung terus. Jadi mereka itu sebetulnya yang mengajar bukanlah mereka sosok itu. Tidak, tapi yang mengajar adalah Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Bahkan Ayatullah Haddad beliau mengatakan kalau kita menghadiri sebuah pengajian, sebuah sebuah tausiah, sebuah e, pelajaran agama, maka hendaknya kita dengarkan, kita cermati seakan-akan bukan dia yang ngomong, tapi adalah sahibur risalah yaitu Nabi kita Muhammad saw Karena memang semua dari sana. Kita cuma mengungkap, mengungkap, mengungkapkan saja, menyampaikan saja, menyambung lidahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan dasar Semoga kita bukan termasuk yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW kelak di pada masyar, di mana ketika ada satu orang yang suka mencuri, suka menjalimi orang, mengambil haknya orang lain itu. Semua kata Nabi Muhammad, man ghalla ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Barang siapa yang menipu orang lain, yang mengambil hartanya orang lain, maka nanti Allah taala akan mendatangkan harta-harta yang diambilnya itu. Sehingga kata Nabi diceritakan orang yang mengambil sapi, sapinya ada di atas di atas pundaknya Kambing juga demikian. Semua yang pernah diambil di dunia ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Di saat itulah kata Nabi Muhammad, maka dia mencariku. Dia ingin mendapatkan syafaatku. Dan dia berkata, Ya Rasulullah unsurni. Ya Rasulullah syafi'ni. Ya Rasulullah agisni. Berikan aku pertolongan. Berikan aku syafaat. Berikan aku sebuah uh, syaf, uh, sebuah apa, sebuah ianah. Apa kata Nabi Muhammad? Amagat balatu. Amagat balatu bukankah aku sudah sampaikan? Kapan sampaikan? Kapan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita? Ya melalui mereka itu melalui para ulama itu. Oleh karenanya mereka sebagaimana nabi dan para nabi yang lainnya mengucapkan wama alaina illal bala. Kami tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan saja. Terserah. Inilah yang yang harus sampaikan ini yang harus sampaikan Ilmu ini adalah amanat, ilmu ini adalah milik semua kaum muslimin, harus dijelaskan sementara kamu melakukan, tidak melakukan terserah. Jadi karena apa? Orang itu nggak bakal tahu hakikat dari sesuatu kecuali nanti setelah mati atau ketika nanti berada di pada mahsyar di mana banyak kata Nabi Muhammad orang-orang yang banyak tertimpa musibah itu ketika di akhir di akhirat di pada mahsyar diperlihatkan pahalanya sehingga dia heran loh ini saya dari mana pahala yang aku yang aku dapatkan ini ya Allah aku tidak merasa melakukannya apa kata Allah Taala ini adalah pahala daripada sabarmu terhadap cobaan-cobaan itu Lalu apa kata Nabi Muhammad menceritakan orang ini? Ya Allah, andai kata kehidupanku di dunia itu semuanya cobaan. Nah, coba. kita tidak tahu kebaikannya suatu syariat kecuali nanti di akhirat nanti. Oleh karenanya itulah pentingnya kita mencapai kepada magomu ridho wa taslim. Jadi serahkan pada Allah. Yang penting semua perintahnya kita laksanakan, semua larangannya kita jauhi dan sementara segala ketentuannya harus kita yakini itulah yang terbaik bagi kita, itulah yang terbaik bagi anak-anak kita, itulah yang terbaik bagi istri kita sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita minta kepada Allah taala semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan dan selalu berkesinambungan dengan kebaikan berikutnya sampai diakhiri dengan husnul khotimah insya Allah dan semoga kebaikan yang kita rasakan bukan hanya kita yang merasakannya tapi keluarga kita, anak istri kita dan mereka semua selamat daripada segala macam fitnah segala macam bala dunia dan akhirat dan semoga mereka semua dan kita semuanya ya Allah dan semua kaum muslimin di dunia ini digampangkan tergerak hatinya untuk melaksanakan syariat ini sehingga mereka termasuk orang yang beruntung berjumpa dengan Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad, beriringan dengan Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad, ketika dihisab bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan meminum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad dan ketika melewati sirat juga bersama rombongan Nabi Muhammad secepat kilat insyaallah serta masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah jadikanlah kami termasuk yang semacam itu ya Allah. Walaupun untuk kami meminta saja kami terasa tidak pantas ya Allah melihat kepada maksiat yang telah kami lakukan tapi kami yakin rahmatmu sangatlah besar kepada kami semua ya Allah kalau Nabi begitu rahmatnya kepada kita apalagi engkau ya Allah ya Allah jadikanlah niat baik kami datang ke rumahmu ini untuk menghadiri pengajian ini sebagai sebab kami mendapatkan apa yang kami minta ya Allah. Jadikanlah kami termasuk di dalam golongan Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah fil barzah wa fil jannah insyaallah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. rabbil alamin. Sirrul Fatihah.